Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Terakhir kita ambil adalah halaman yang ke-52 mengenai amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada dasarannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka amalan tersebut mardudatun la tuqbalu. Ditolak enggak diterima. Oleh karena itu upayakan amalan-amalan kita semuanya, terutama amalan ibadah harus dibangun di atas dalil. Karena dalil itu mayursyidu ilal matlub. Ya, definisi dalil itu apa sih? Mayursyidu ilal matlub. Jadi dalil adalah mayursyidu ilal matlubi. Sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan. Dalil, penunjuk arah. Antum mau ke Jogja, malah larinya ke timur sana, sampai Surabaya. Pelangnya saya Jogja ke barat. Nah, itu itu namanya dalil itu namanya ya. Malah dia malah ke timur, sampai ke Surabaya. Berarti dia menyelisihi dalil. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau mau ke Jogja mana arahnya pelangnya? pelangnya itu penunjuk arahnya ke ke barat. Dia malah ke timur. Menyelisih apa? Dalil. Paham ya? Dalil itu adalah mayursidu ilal matlub. Itu definisi dalil secara secara apa? Secara bahasa. Dalil itu mayursidu ilal matlub, sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia inginkan. Nah, ini secara bahasa dan bisa dibawa kepada makna secara istilah juga. Antum ingin sholat, butuh dalil enggak? Butuh dalil enggak? Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nah, itulah yang menghantarkan kepada apa yang kita inginkan. Antum mau salat jenazah, butuh dalil enggak? Butuh dalil. Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, seperti ini. Nah, itu namanya dalil, menghantarkan kepada sesuatu yang kita inginkan. Mahum. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Nah, perhatikan baik-baik. Ayo na'am Waqat qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Perhatikan baik-baik hadisnya sahih. Rawahu Muslimun. Yang ini Muslimun. Ruwah Muslimun dari hadisnya Aisyah ummul mukminin yang muttafaqun alaih man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak. Ikhwani fid din azdani wazakumullah, fala yajuzu Maka tidak diperbolehkan membuat perkara baru dalam agama karena agama sudah sempurna. Yang namanya sempurna tidak perlu pengurangan, tidak perlu apa? penambahan. Naam, aw syai'in lam ya'ti rasul sallallahu alaihi atau dia mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut juga tertolak. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa yutaqarrabu bihi ila Allah hada. Nah, kata beliau, "Aw amalu syai'an lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yutaqarrabu bihi ila Allah hada bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah." Kata beliau, atau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian dia menjadikan sesuatu tersebut bahan untuk mendekatan diri kepada Allah Taala maka perbuatan tersebut adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di mana di neraka wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wal iyad billah hati-hati barakallahu fikum na'am karena yang namanya apa barakallahu fikum hafizakumullah enam sesuatu yang kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah taala, upayakan ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Wal bid'atu fil lughah, perhatikan baik-baik ini. Bid'ah secara bahasa itu adalah ma di ala ghairi misalin sabik. Secara bahasa, ingat-ingat. Bid'ah secara bahasa beda dengan bid'ah secara istilah. Bid'ah secara bahasa itu beda dengan bid'ah secara istilah. Kita lihat. Wal bid'atu fil lughah dan bid'ah secara bahasa ma di ala ghairi misalin sabik. Sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya enam sebelumnya. Sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Seperti apa? Seperti apa? Mobil, motor, sendok, paham ya? Nah, barakallahu fikum kompor, eh, setrika, itu bid'ah itu. Itu bid'ah secara bahasa karena sesuatu yang baru yang sebelumnya enggak ada. Dulu enggak ada teman Rasulullah. Eh? Seperti apa? Sendok, nah barakallahu fikum atau motor atau mobil yang serupa atau pesawat, kereta api ada enggak kira-kira? Hmm? Enggak ada. Nah, oleh karena itu dikatakan bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa apa tadi? Sesuatu yang baru yang dibikin-bikin yang tidak ada contohnya sebelumnya. maaf salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sepeda ontel bid'ah enggak? Bid'ah enggak apa novel? Secara secara bahasa bid'ah. Zaman Rasulullah enggak ada sepeda itu, adanya unta. Kuda. Apa? Kedelai. eh? Keledai. ganti dibolak-balik. Paham ya? Nah, warahmatullahi fikum, onta, kuda, <laughs> keledai ya, keledai atau yang semisalnya. Paham ya? Seperti itu. Kalau motor ya ada jelas ya. Nah, warahmatullahi fikum. Kita lihat berikutnya. Ka antakul seperti kau mengatakan hada syai'u badi'un sesuatu ini baru, yakni jadidun, sesuatu yang baru. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard, ay muhditsuhuma ala ghairi misalin sabiq. Maksudnya apa? Maksudnya adalah zat yang telah mewujudkan langit dan bumi tanpa ada sesuatu yang serupa sebelumnya. Paham ya? Nah, itu makna secara bahasa. Jadi makna secara bahasa itu sesuatu yang dibikin-bikin atau sesuatu yang dibikin, sesuatu yang dimunculkan yang tidak ada apa? Tidak ada contohnya sebelumnya. maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fid din azzani wasakumullah. Kalau misalkan antum jumpai HP, itu bid'ah bukan HP, Abdurrahman? Bid'ah bukan? Bid'ah terbahasa. Kalau dulu enggak ada HP, paham ya? Dulu enggak ada jual beli online. Eh? Dulu jual beli itu offline semua, temu langsung sama ya dan biyadin Nam yadan biyadin serah terima. Kemudian apa? Mislan bimislin apa yang semisalnya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ya, jadi perkara yang bid'ah itu maksudnya bid'ah secara bahasa di sini itu lain dengan bid'ah secara istilah. Nah, yang masuk ke neraka, yang diancam dengan neraka itu bid'ah secara apa? Secara syariat, secara istilah. Paham ya? Bukan secara apa? Bukan secara bahasa. Maaf insyaallah ya. Kita lihat. Ikhwani fi din azbani wasakumullah. Naam ay muhdithuhum ala ghairi misalin sarat. Wa yaqulu wa yaqulu nabiyhi sallallahu dan juga berkata Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya sallallahu alaihi Kul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah eh, bahwasanya aku bukanlah rasul yang pertama kali. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sebelumku ada gitu loh. Paham ya? Nah, sebelum itu ada sebelumku itu ada rasul-rasul yang lain itu istilahnya, bukan rasul yang pertama kali. Yakni ma'ana awal awalu rasulin. Aku bukan rasul yang pertama kali, bal qabli rusulun katsirun. Bahkan sebelumku banyak para rasul. Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Yang baik-baik ya. Karena rasul terbagi menjadi dua, apa? Rasul terbagi menjadi dua apa? Rasul malaki, Rasul Bashari. dua. Rasul dari kalangan malaikat namanya Rasul malaki. Rasul dari kalangan manusia Rasul Bashari. Nah, Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi adalah Nuh alaihissalam, Rasul Bashari. Karena malaikat juga Rasul, malaikat juga apa? Rasul. Dalilnya sudah kita ulangi berkali-kali sebutkan Ayo eh, benar-benar ayo eh, lanjutkan. Alhamdulillah fatir sama. Naam. Ja'ilil malaikati rusulan. Eh, dan telah menjadikan para malaikat itu rasul. Menjadi rasul, mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini. Faanallah ana lastu bid'an. Aku bukan orang yang tidak ada sebelumku, yakni jadi dan bukan aku bukan rasul yang baru lam yasbik misli fil ummah sabiqah. Bukan rasul yang baru yang tidak pernah didahului oleh orang yang semisalku di umat-umat terdahulu. Bahkan apa? Bahkan sebelum aku ada gitu loh maksudnya itu. Sebelum Rasulullah itu ada rasul yang lain. Sebelum Rasulullah ada rasul yang lain. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Fa kaifa tunkiruna alayya anni Rasulullah wa qabli rusulun katsirun? Bagaimana kalian mengingkari bahwasanya aku ini adalah utusan Allah padahal sebelumku banyak rasul-rasul yang lain. Paham ya? Rasulullah ini termasuk ulul azmi. Eh? termasuk apa? Ulul azmi. Antum siapa namanya? Nama siapa antum namanya? Arif. Alif. Ulul azmi itu sebutkan ulul azmi. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Nabi Isa. Nabi Muhammad. Apa? Satu lagi? Nabi Musa alaihissalam. Ahsan. Jadi ulul azmi ada berapa total? Ada lima. Bisa ulangi semuanya? Ulangi. Nabi Is Ismail Liru. Allah Ustaz. Enggak bisa Pak Idir. Satu lagi Ibrahim. Jangan lupa. Paham ya? Ulul azmi jangan lupa. Muhammadun Ibrahimu. Ulangi pantunnya. Fahim sahabat Nuhun. Nah Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu Fa'isa faluhun hum ulul azmi faalamu Nah, jadi ulul azmi ada lima. Nah, barakallahu fikum jangan sampai lupain tak ulang-ulang, sengaja anak ulang-ulang enggak usah bosan-bosan dihafalkan yang penting. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena diulang-ulang pun belum tentu hafal itu ya kan? Apalagi kalau enggak diulang-ulang gitu loh. Mau seperti itu. Jadi, semakin diulang-ulang harus semakin melekat nama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya. Nah, bukan semakin diulang-ulang semakin apa? <laughs> Semakin terkidangan. Paham ya? Nah, semakin melekat. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum hafizakumullah. Amal bid'atu fi syara' Adapun bid'ah secara syariat fahiya ma uhditsa fid din mimma laisa minhu wa laisa lahu dalilun min kitabillah au sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik ikhwani fillah, a'azzani wa zakumullah. Adapun bid'ah secara syariat adalah perhatikan baik-baik. Bid'ah secara syariat adalah ma'uhditsa fid din. Sesuatu yang dibikin-bikin, sesuatu yang baru dalam agama, mimma laysa minhu yang dia bukan termasuk bagian agama. Jadi, membuat sesuatu baru dalam agama yang itu bukan termasuk bagian agama. Seperti apa? Acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara halal bil halal. Tahu halal bil halal enggak? Halal bil halal itu maaf-maafan setelah Idul Fitri itu. Eh, pulang suara itu acara halal bil halal. Maaf-maafan salam-salaman. Itu juga perkara yang bid'ah hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Acara apa lagi selain itu? Acara apa lagi? memperingati nuzul Quran 17 Ramadan sama itu semuanya bukan apa? Bukan termasuk bagian dari agama. Oleh karena itu dihindari. Kata beliau, bid'ah secara syariat adalah di din, sesuatu yang baru di dalam agama, mimma laysa yang bukan termasuk bagian dari agama. Wa laysa dalilun min kitabillah au sunnati rasulihi salam yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ya, sesuatu yang baru dalam agama, sesuatu yang dibikin-bikin di dalam agama yang bukan termasuk bagian dari agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Itu adalah perkara bid'ah. Paham ya? Nah, Ustaz, kalau kita enggak ikut ritual Isra Mi'raj tapi cuma menyediakan makan saja, urunan ngumpulkan seneknya sama saja. Nah, enggak usah ikutan urunan seneknya, ngantarkan makanannya itu aja sudah ta'awun. Ngantarkan makanannya itu, seneknya itu atau air minumnya sudah ta'awun. Ta'awun kerjasama dalam mewujudkan ritual bid'ah. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya enggak usah ikut-ikutan sudah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Terkadang di kampung gitu. Di kampung itu enggak seperti di pondok. Di kampung didatangi. Besok ada acara Isra Mi'raj. Masing-masing kakak bikin snack. Paham ya? Naam, lima bungkus. Nah, itu kalau enggak bisa nolak ya. Oh iya, insyaallah. Tapi kan kami enggak hadir, teman bikin tak. Sama saja. Cari alasan yang lain. Maaf Pak, kami enggak bisa bikin snack untuk ritual tersebut. Selesai. Sekali nolak besok lagi nggak didatangi. Biasanya seperti itu. Nah, harus punya keberanian tapi dengan cara lemah lembut nolaknya. Bukan malah teriak-teriak gitu ya, kelahi jangan. Tapi harus seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ikhwah mungkin karena ketakutan datang. Eh, kami nggak urunan urunan snacknya, nggak juga bantu snacknya, cuman bantu mengeluarkan air minumnya. Sama saja, hindari. Mending mencari acara yang lain. Ada keperluan yang lain seperti itu. Cara menolak itu pandai. Jangan sampai menolak dengan cara yang istilahnya kekerasan, kemudian kelahi ribut. Sekali nolak biasanya nggak didatangi lagi, biasanya. Ngam, Pak, besok ini ada tahlilan. Ikut ya? Wah, kami nggak bisa ikut itu. Ya. Ikut enggak masalah, Pak, cuma duduk aja kok nggak, Bapak nggak ikut tahlilan, cuma duduk aja di tempat itu. Sama saja. Nggak usah datang sekalian. Paham ya? Ngomong terus terang. Di masyarakat gitu ya, biasanya. Oleh pondok lain, pondok nggak ada. Tapi kalau di masyarakat, antum hidup di masyarakat di lingkungan biasanya apalagi lingkungan yang kebanyakan sufi seperti itu, didatangi. Ya, ada orang meninggal, tahlilan. Atau yang semisalnya. Ikhwani fi din azza wa kita semuanya hendaknya pandai-pandai di dalam memilih Nah barakallahu fikum seorang sahib, seorang teman karena teman itu pengaruh besar terhadap agama kita. Jangan sampai agama kita runtuh, eh? atau jangan sampai agama kita hancur atau jangan sampai agama kita rusak sebabnya karena teman duduk almar waladini dini khalilih yang yang man yukhalil seseorang itu beserta agama temannya lihatlah siapa teman yang dia jadikan teman kalau dia berteman dengan pemabuk ujung-ujungnya nanti juga menjadi pemabuk kalau saatnya tidak menjadi pemabuk dia akan tertuduh sebagai pemabuk paham ya oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih permisalan eh, Perhatikan baik, permisalan teman duduk yang baik itu bagikan orang yang naon dekat-dekat dengan penjual minyak wangi. Paham ya? Antum dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, imam mencium bau wangi, ya enggak? Atau kalau kepengen beli atau dikasih minyak wanginya sama penjualnya tadi. Tapi permisalan duduk jelek itu seperti apa? Seperti tukang pandai besi, tukang las besi, sudah mencium bau hangus, eh, bau api. Terkadang kalau kena percikannya, lobang-lobang bajunya. Paham ya? Ini enggak sembarangan maksudnya. Kalau teman jelek itu sudah antum kena imbasnya oh, si fulan itu ternyata pemabuk. Lah kenapa? Temannya pemabuk semuanya. Padahal si fulan enggak mabuk. Karena apa? Karena teman jelek tadi itu pengaruh, gitu loh. Tapi kita misalkan berteman orang baik, oh si fulan ternyata Masya Allah ya, soleh juga ya. Padahal dia juga orang baru. Paham ya? Orang yang bisa dikatakan belum sesoleh dengan orang yang tadi itu. Cuman karena temannya orang baik, kena imbas yang baik. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum karena penyesalan datang di di akhir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala satu ayat yang akan kami sebutkan semuanya sudah pernah mendengarnya penyesalan yang datang di akhir menggigit jari jemarinya karena dulu menjadikan apa teman keliru di dunianya apa ayatnya ya Naam, perhatikan baik-baik itu. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasul sabila. Nyesal. Pada suatu hari yang mereka sudah menggigit apa? jari jemarinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mengatakan ya laitani takhattu ma'ar rasul sabila. Duhai seandainya dulu di dunia aku menempuh jalannya Rasul. Menempuh jalan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Dia menyesal dan mengatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Aduh celaka aku. Nyesal nyesal. Jangan tertawa nyesal nih. Seharusnya menangis. Paham ya? Allah Ustaz. Menyesal orang ini menyesal. Menyesal karena dia apa? Dulunya di dunia itu enggak mencari teman yang baik gitu ya. Nam aduh aku menyesal. Kenapa aku dulu menjadikan si fulan teman? Perhatikan baik-baik ya. Kenapa dulu aku menjadikan si fulan itu teman? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijahani Sungguh dia telah menyesatkan aku. Nyesal dia. Eh, dulu seharusnya aku tidak menjadikan si fulan teman. Dia malah menyesatkan aku dari mengingat Al-Qur'an bayangan itu. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu benar-benar ingin menghinakan manusia. Jadi jangan sampai keliru di dalam mencari teman. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai sembarangan dalam mencari teman yang sudah belajar di sini, pulang ke kampungnya, jaga jarak. Jangan semua teman dirangkul, semua teman di didekatin jangan. Cari teman yang memang baik. Baik dari kalangan ahlu baik akhlaknya, baik manhajnya, baik na'am barakallahu fikum hafizakumullah, muamalahnya dan yang lainnya. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau antum mencari orang-orang yang gelandangan, orang-orang anak-anak jalan, anak-anak pang, paham ya? Rusak. Paham ya? Rusak benar ini enggak sembarangan ini. Ya? Pulang ke kampung ikut merokok lagi, jangan. Paham ya? Hati-hati. Nah, kampung sudah di kampung Ahlus Sunnah, jangan malah larinya ke kampung orang awam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hati-hati karena pengaruhnya besar sekali. Mahfum salah ya. Nah, misalnya pulang kampung ya istiqomah. Nah, istiqomah ya, istiqomah. Nah, barakallahu pakaian tetap pakaian sunnah eh, sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, semampunya semaksimal mungkin jaga jarak dengan orang-orang awam. Nah, ini bukan berarti kita menjauh orang awam, maksudnya itu kita tetap bermuamalah biasa, cuman jaga jarak itu jangan sering-sering nah barakallahu fikum duduk-duduk bersama mereka akhirnya kita hanyut gitu loh. Diajak ngerokok mau. Ngerokok nih, hmm. di pondok enggak ada rokok kan? Itu. Akhirnya ter, tertipu. Nah, Nah, barakallahu fikum masuk ke pondok lagi, balik lagi baju tuban udah bolong-bolong, lubang-lubang. Allah musta'an hati-hati ya. Satu, kedua, jangan menjadi orang-orang yang Nah, barakallahu fikum kena kurban televisi. Nah, di pondok ada televisi pulang, nah, nyari kesempatan. Jangan. Paham ya? Pamit sama bapak ibunya. Abi, Umi, aku mau belanja ya. Ternyata di tengah tetangga sebelahnya nonton TV. Hati-hati itu barakallahu fikum, hati-hati ya. Hindari semaksimal mungkin. Nah, barakallahu fikum, jaga pergaulan. Jangan sembarangan dalam bergaul. Paham? Mafhum? Apa? Paham, teman-teman? Ayo, na'am barakallahu fikum. Seperti itu.